الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إخواني في الدين عزكم الله 130 hmm? enam Berkata Syekh Zaid Al-Madkhali Hafizahullah ولقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره dan telah datang riwayat dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله wasallam bahwasannya Umar menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ara'aita ma ya'malu fihi qad faragha minhu au amrun mubtada'un <coughs> Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang apa yang diamalkan oleh seorang hamba padanya Apakah yang diamalkan oleh seorang hamba itu sebagai sesuatu yang qad faragha minhu sebagai sesuatu yang telah ditentukan dengan ketentuan yang akhir yang tidak mungkin ada lagi perubahan au amrun mubtadaun ataukah ini sebagai satu perkara yang baru terjadi pada waktu itu. Kala maka Nabi menjawab Fama qad minhu bahwa apa yang telah diamalkan oleh seorang hamba itu adalah sebagai sesuatu yang telah tuntas ketentuannya, takdirnya. Sebagai sesuatu yang terjadi karena telah ditakdirkan sepenuhnya oleh Allah. Faqala Umar radhiyallahu anhu Maka Umar menyatakan kepada Nabi Afala nattakilu Kalau gitu bolehkah kita bertawakal saja kita bersandar dengan takdir itu Faqala maka Rasulullah memberi bimbingan I'mal yabnal khattab Fakullun muyassar Beramallah engkau Wahai ibnal khattab maka seluruh segala perkara itu muyasar dimudahkan oleh Allah kepada apa yang ditakdirkan atasnya amma man namin min ahli sa'adati adapun kalau dia adalah orang-orang yang ter masuk atau ditakdirkan sebagai orang yang berbahagia ya'malu lis-sa'adati maka dia pun akan beramal sebagai orang yang berbahagia wa man kana min ahli syiqai adapun kalau dia itu termasuk dari orang-orang yang celaka ya'malu lisyiqai maka dia akan beramal dengan amalan orang yang celaka wa fi riwayatin qala Umar dalam riwayat lain Umar menyatakan al-ana najtahidu ya Rasulullah kalau begitu kata Umar sekarang kita akan bersungguh-sungguh untuk beramal wahai Rasulullah. Begitu penjelasan Rasulullah SAW tentang keimanan pada takdir yaitu harus diimani bahwa semua yang terjadi semua yang berjalan adalah sebagai perkara yang memang telah ditakdirkan oleh Allah. Harus diimani demikian. Kemudian juga harus diimani bahwa kita diwajibkan untuk berusaha. Dengan keyakinan bahwa kalau memang kita termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai ahli saadah, orang yang berbahagia, Allah akan memudahkan kita untuk beramal dengan amalan ahlus saadah orang yang berbahagia. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan ahlus sa'adah. Kalau orang itu ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang celaka, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahlu syakawah orang yang celaka maka cepat-cepatlah bertaubat ketika kita mendapati bahwa kita ini kok beramal dengan amalan orang-orang yang celaka cepat-cepatlah bertaubat untuk selamat dari kedudukan sebagai orang yang celaka. Dan dengan beriman kepada takdir serta beriman kepada syariah yang mewajibkan kita berusaha menyebabkan sikap seperti yang dikatakan oleh Omar semangat untuk bersungguh-sungguh dalam hidup tidak main-main Al-ana najtahidu ya Rasulullah Kalau begitu Mulai sekarang kita akan bersungguh-sungguh Hai Rasulullah Itu sebagai hasil atau buah keimanan kepada takdir Allah. Karena beriman pada takdir Allah disertai dengan keimanan kepada syariat Allah. Ya. Jadi beriman pada dua-duanya beriman pada takdir Allah dan beriman kepada syariat Allah. Wa min thamaratil iman bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi dan termasuk daripada thamarat pengaruh dan hasil daripada keimanan kepada takdir Allah apakah takdir yang baik atau kata takdir yang jelek hulwihi wa murrihi apakah takdir yang hulun yang manis ataupun murun yang yang pahit itu keimanan pada takdir dengan meyakini semua peristiwa hidup ini memang telah ditakdirkan oleh Allah mayati akan menghasilkan seperti apa yang disebutkan belakangan ini awalan yang pertama al-i'timadu alallahi bersandar kepada Allah menghasilkan sikap semangat untuk bersandar kepada Allah Ta'ala wa tafwidu jami'al umuri ilaih dan akan meng, menjalani sikap tafwid menyerahkan jami'al umur segala perkara kepada ilaih kepada Allah li'annahu wahibul hayati wa qadil hajati karena dia Allah lah yang wahibul haya yang menganugerahkan kehidupan ini dan dia Allah yang qadil hajat yang menentukan segala keperluan wa mufrijul kurbat dan dia Allah yang memberikan jalan keluar dari segala kesulitan wa mutasarrifun fi makhluqatihi kulliha dan dia Allah yang mengurus segala keperluan makhluknya bimasya'a wa kaifa yasha dengan cara yang Allah kehendaki dan dengan uh, bagaimana yang Allah maukan. Maka sikap keimanan pada takdir itu akan benar-benar menghasilkan sikap semangat bersandar kepada kekuasaan Allah di dalam segala keadaan. zanian yang kedua Hasil daripada keimanan pada takdir Al-ibti'adu wal-hadaru Akan ibti'ad akan menjauhkan seseorang yang beriman pada takdir itu Wal-hadar dan akan menimbulkan kehati-hatian Minal wuku'i fida'il ujubi nah, menimbulkan kehati-hatian untuk jangan sampai buku terjatuh pada dail ujub pada penyakit ujub penyakit merasa hebat sendiri merasa suci sendiri merasa eh, apa merasa bahwa dirinya sebagai sebagai yang terbaik. Perasaan-perasaan itu muncul pada diri seseorang karena dia merasa bahwa apa yang dia capai adalah hasil kehebatan dan kepandaian dia. Nah, ini yang menimbulkan sombong, kesombongan. Uju salah satu bentuk kibir, salah satu bentuk kesombongan. Ya. Kenapa kok orang itu merasa bahwa keberhasilannya itu adalah hasil dari pencapaian kepandaian dia? Jawabannya ialah karena keimanannya pada takdir lemah. Sehingga dia mempunyai perasaan ujub tersebut. Padahal kalau dia beriman pada takdir Allah, keberhasilan yang dia capai sungguh itu adalah hasil dari anugerah Allah Ta'ala kepada dia yang berarti mestinya dia syukuri bukan dia bersombong dengannya nah, jadi kalau dia beriman pada takdir bahwa memang apa yang menimpa dirinya itu betul-betul ditakdirkan oleh Allah maka ketika dia mendapatkan hasil kebaikan atau sesuatu yang menyenangkan itu dia yakini sebagai anugerah dari Allah. Indama yahsulul insanu ala muradihi min hajatid dini wa dunya. Khususnya perasaan ujub itu, perasaan bangga diri itu, perasaan menyombongkan dirinya itu, menepuk dada, itu terjadi ketika seorang manusia menghasilkan mendapatkan apa yang muradihi apa yang dia maukan min hajatid din wa dunia dari keperluan agama dan keperluan dunia wa yash'uru nafsahu anna husula kulli mahbubin wa daf'i kulla makruhin innama huwa ni'matun rabbaniyatun muqaddaratun min ladun hakimin khabir Orang yang beriman pada takdir Allah itu yash'ur dia akan merasa nafsahu nafsahu nafsuhu dirinya akan merasa anna usula kulla mahbub bahwa terjadinya segala yang dia cintai wa daf'i kulla makruh dan tertolaknya segala yang tidak disukai dia yakini innama huwa ni'matun rabbaniyah itu adalah nikmat Tuhan Allah bukan dari hasil kehebatan dia, bukan dari hasil usaha dia. Muqaddarah bahwa nikmat Allah itu betul-betul muqaddarah, sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Min hakimin khabir dari sisi hakimin khabir Zat yang maha sempurna hikmahnya Khabir yang maha tahu Ya Falyahmadillaha alaiha Hendaknya orang yang mendapatkan keberhasilan itu Memuji Allah atas keberhasilan tersebut Begitu mestinya. Karena beriman pada Allah bila dia menghadapi kesulitan, ketidaksenangan, dia tidak putus asa. Karena dia beriman pada Allah, maka ketika dia berhasil mendapatkan kebaikan, kesenangan, maka dia tidak sombong. Jadi dia selamat dalam segala keadaan. Itu karena beriman pada takdir Allah. Kemudian setelah kita membahas rukun iman dan setelah kita membahas martabatul iman yang kemarin sudah dibahas bahwa martabat yang pertama al-Islam. Martabat kedua al-iman. Maka kita masuk sekarang ke martabat ketiga yaitu al-ihsan. Wal martabatul akhiratu min maratibid dan tingkatan yang terakhir daripada tingkatan-tingkatan agama itu wabiha yantahi darsuna martabatul ihsani yaitu martabat al-ihsan alladhi fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi telah menafsirkan di qawlihi sarih dengan sabda beliau yang tegas jelas gamblang yaitu al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka bahwa al ihsan itu ialah bila engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bila engkau tidak bisa melihatnya, maka engkau yakini bahwa Allah sedang melihat engkau ketika engkau beribadah untuknya. Apa? Ini ihsan. wal makna maknanya ialah anta'budu rabbaka engkau beribadah kepada Tuhanmu wa anta mustahdiru azamatihi engkau dalam keadaan mustahdir memang menghadirkan hati dalam keadaan hati penuh kesadaran tentang keagungan Allah yang engkau sedang ibadahi itu zat yang maha agung wa qurbihi minka dan engkau meyakini betapa kurbihi dekatnya dia Allah darimu wa muraqabatihi laka dan engkau meyakini bahwa dia Allah itu mengawasi muraqabatihi pengawasannya itu terus-menerus laka kepadamu fi kulli halim minal ahwali di setiap keadaan dari segala keadaan terus engkau diawasi oleh Allah Wadhalika yujibul khasyata wa ta'zima li rabbika yang demikian itu mengakibatkan perasaan diawasi terus oleh Allah perasaan dekat dengan Allah dan merasakan betapa besarnya keagungan Allah perasaan-perasaan ini yujibul khasyata wa ta'zima li rabbika yujibu mengharuskan ma pasti akan menghasilkan al-khasyirah rasa khusyuk atau rasa takut dari adab Allah wa ta'zima dan semangat untuk mengagungkan Allah lirabbika bagi Tuhan. Wahina izin maka ketika itulah la taksuru fi ta'atin. Engkau tidak kurang-kurangnya dalam berusaha untuk taat kepada kepada Allah. Karena engkau sudah merasakan atau menikmati manisnya lezatnya taat kepada Allah dekat kepada Allah. Walatar tartakibu ma'asiyatan dan engkau kalau sudah mempunyai perasaan demikian engkau akan tertahan untuk latar takib engkau tidak akan melanggar kemaksiatan karena merasa terus-menerus diawasi oleh Allah. Yang semula takut dari ancaman adab Allah meningkat menjadi malu untuk bermaksiat kepada Allah. Ijlalan lillahi wa khawfan minhu jalla fi'ubahu ijlalan lillah rasa takut dari ancaman adab Allah itu atau tidak melakukan kemaksiatan itu karena ijlalan lillah semangat mengagungkan Allah wa khaufan minhu karena takut dari Allah jalla fi'ulahu yang betapa mulianya dia Allah dalam keagungannya Wadalilu ala dhalika dan dalil yang menunjukkan kepada pengertian itu Qaulul haqqi subhanahu Firman Allah Yang maha suci Wa ahsinu Inna Allah yuhibbul muhsinin Surat Al-Baqarah ayat ke-195. Wa ahsinu berbuat ihsanlah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang orang yang berbuat ihsan. wa qawlihi wa qawluhu inna Allah ma'al ladzina taqaw hum muhsinun Sesungguhnya Allah itu selalu beserta orang-orang yang bertakwa. Besertanya Allah dengan orang-orang yang bertakwa yaitu Allah selalu memelihara orang-orang yang bertakwa dari segala mawataka dari segala mara bahaya Allah selalu memelihara orang-orang yang bertakwa dari segala ketergelinciran yang akan menghancurkan dia. Jadi Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Allah memelihara mereka, menolong mereka, melindungi mereka. Walladzina hum muhsinun dan juga Allah akan beserta orang-orang yang berbuat ihsan. Surat An-Nahl ayat ke-128. وقول النبي sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah melang mewajibkan adanya ihsan dalam segala sesuatu. Maka ihsan di dalam ibadah dialah antau abu ka'an maka tarau fa'il lontakun taurahu tarahu ya yaraka Ihsan dalam ibadah yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya kalau engkau tidak melihatnya maka engkau yakini Allah melihat engkau ihsan dalam penyembelihan yaitu menyembelih pada bagian yang diyakini Menurut pengalaman, hewan itu akan cepat mati. Mengalirkan darahnya dengan mengucapkan bismillah pada bagian yang diwakini hewan itu akan cepat mati. Itu ihsan dalam perkara penyembelian. Demikian pula ihsan di dalam jual beli. Ihsan dalam jual beli yaitu samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Memudahkan memudah-mudahkan apabila apa menjual dan memudah-mudahkan apabila membeli. Jadi Allah mewajibkan adanya ihsan dalam segala perkara. Maka yang kita bahas sekarang ini yaitu ihsan dalam ibadah. Di mana telah dituangkan ihsan dalam ibadah itu ialah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat engkau Bila engkau tidak melihatnya, maka Allah melihat engkau. Bila engkau tidak melihatnya, maka Allah melihat engkau. Begitu ihsan, kedudukan tertinggi dalam beragama. Jadi tiga kedudukan yang diterangkan oleh sunnah dalam beragama. Kedudukan terendah yaitu al-Islam. Kemudian kedudukan yang lebih tinggi lagi al-iman. Kemudian kedudukan ketiga yang tertinggi yaitu al islam Beda kalau orang tarekat sufi ya, Wah. Mereka itu bilang kedudukan terendah yaitu syariat. Kedudukan kedua yaitu marifat. Kedudukan ketiga yaitu hakikat. Ini pembagian martabat keimanan yang bawatil yang bedawah dari bid'ah bid'ah torekah Sofia. Ewa eh, eh, Sedangkan tiga kedudukan yang telah diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah al-Islam, al-Iman dan al-Ihsawan. Now, nah dari semua kedudukan ini al-Islam, al-Iman, al-Ihsan itu selalu orang dalam posisi wajib untuk terikat dengan syariat Allah. Tidak ada sehingga ya, apapun seorang yang lepas dari ketentuan syariat Allah Barang siapa yang merasa tidak terikat lagi dengan syariat Allah Barang siapa yang merasa tidak wajib untuk tunduk kepada syariat Allah Maka dia itu kafir kufur, akbar kharij anil millah maka dia itu menjadi kafir dengan kekafiran yang besar yang mengeluarkan dia dari agama ini yang diajarkan oleh sunnah kita melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setinggi-tinggi orang dawan umat ini yang telah mencapai keimanan. Tetapi toh Beliau masih ditegur oleh Allah dalam beberapa ayat tentang kesalahan-kesalahan beliau. Menunjukkan bahwa beliau pun tetap juga wajib untuk terikat dengan syariat ini. Walaupun beliau telah mencapai tingkatan tertinggi ya di mana beliau karena sudah mencapai ihsan dalam ibadahnya maka perasaan yang ada di dalam hatinya ialah syauq kerinduan kerinduan kepada Allah sehingga kalau datang waktu ibadah itu muka beliau berseri-seri senawan menjambut waktu ibadah itu karena berarti melampiaskan kerinduan kepada Allah syauq kerinduan ibadah itu menjadi penyaluran rasa rindu kepada Allah karena telah beliau telah mencoba jalan eh, dan beliau telah merasakan betapa manis dan lezatnya ibadah itu menikmati ibadah itu Ewa ya, tetapi toh walaupun beliau telah mencapai tingkat yang tertinggi yaitu ihsan beliau masih terjatuh kepada beberapa kesalahan namun berhubung beliau itu adalah masuk terjaga dari kesalahan maka setiap melakukan kesalahan selalu ditegur langsung oleh Allah dari langit Kenapa beliau dianggap melakukan kesalahan? Karena memang beliau wajib untuk tunduk kepada syariat ini. Seandainya beliau tidak diwajibkan tunduk kepada syariat ini, tentu beliau tidak dianggap salah ketika hmm, dinilai melanggar syariat ini. Surat Abasa wa Tawallawa ini memberitakan kesalahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hikmah doa beliau. Ya, ketika beliau mengutamakan untuk mendakwai para pembesar para pejabat-pejabat tinggi, pimpinan-pimpinan kaum. Sehingga menyisihkan Abdullah bin Ummi Maktum yang berimalah. Nah ini kesalahan beliau ini ditegur oleh Allah dengan turunnya ayat atau wa Teguran Allah ini, ini menunjukkan bahwa beliau itu memang tetap wajib tunduk kepada syariah. Ya. Dan demikian pula kesalahan-kesalahan beliau dalam perkara lainnya. Nah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Kalau di kalangan tarekat sufia orang itu kalau sudah mencapai tingkatan mawarifat sebagai wali maka tidak terikat lagi dengan syariat Lebih-lebih lagi kalau dia berhasil mencapai tingkat yang tertinggi yaitu hakikat ah, itu sudah menyatu dengan Allah sudah menjadi bagian dari Allah itu keyakinan mereka dan itu yang menyebabkan mereka itu kawasir ketika mempunyai keyakinan seperti ini Siapa yang berkeyakinan bahwa ada orang yang tidak diwajibkan untuk tunduk kepada syariat Allah apakah karena kewaliannya atau karena kedudukannya maka yang demikian itu yang meyakini seperti itu kafir kufrun akbar kharij anil millah kafir keluar dari Islam. Ya. Nah, dalil-dalil telah jelas tentang keadaan para nabi ya bahwa rasul keadaan bahwa siddiqin para syuhada kehadiran orang-orang soleh semuanya terikat dengan syariat Allah dan sama sekali tidak terbetik dalam pikiran beliau-beliau bahwa beliau-beliau tidak terikat dengan syariat Allah semuanya terikat dengan syariat Allah maka dengan demikian wah, tegas wah, nyata wah, bagi kita wah, bahwa wah, orang itu akan mencapai tingkat tertinggi daripada orang agama ini bila dia wah, tetap untuk tiba mengikuti tuntunan Nabi dalam beramal dengan agama ini dan berikhlas mengikhlaskan agama untuk Allah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. Gadagunanya apakah daurah atau nanah yang keluar dari tubuh pada waktu sholat dapat membatalkan sholat? Tidak. Darah atau nanah yang keluar dari tubuh ketika sholat tidak membatalkan sholat. kecuali kalau dakwah atau panah itu keluar dari kumpul dan kubur dari dua jalan kalau keluar dari kemaluan depan atau keluar dari kemaluan belakang maka itu membatalkan sholat bila keluar dari selain keduanya tidak membatalkan sholat dalilnya sebagai sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud bahwa ketika dua orang sahabat Nabi sedang ribat berjaga di tempat yang hmm, apa di celah satu bukit dari kemungkinan serangan musuh maka dua sahabat ini yang satu tidur yang satu sholat yang sedang sholat ini dipaunah oleh musuh kena terus dia berpikir apakah menghentikan sholatnya tapi saya ataukah membatalkan sholatnya ataukah melanjutkan sholatnya rasanya kurang sedikit terus dia putus untuk melanjutkan sholatnya sing duwe darah yang keluar dari bagian tubuhnya yang berkena panah itu anak panah itu sampai mengalir ke temennya yang sedang tidur itu dan temennya terbangun dengan darah tersebut kaget ada dakwah dilihat sudah ada anak panah dilihat jalan kemaluan depan dan jalan kemaluan belakang. Ya. <clears throat> Kata penanya, apakah diperbolehkan jual beli di masjid? Jawabannya tidak boleh. larangan berjual beli di masjid telah demikian pedas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya haram. Kemudian kata penanya bagaimanakah caranya mengantarkan jenazah apakah di belakang si mayat si mayat atau di depan mayat ada riwayat di depan mayat ada riwayat pula di belakang mayat itu dua-dua riwayat ini sahih sehingga bisa mengantarkan jenazah berjalan di depan mayat dan bisa juga berjalan di belakang jenazah tersebut. Kata penanya bagaimanakah cara caranya agar saya lebih bersemangat untuk menjalankan ibadah atau yang lainnya. Caranya ialah dengan ilmu terutama harus dengan ilmu beramal ibadah itu dengan ilmu yaitu usahakanlah untuk memahami bacaan-bacaan yang kamu baca di dalam ibadah itu ini akan sangat membantu kamu bersemangat dalam ibadah Kemudian hendaknya kamu jadikan waktu ibadahmu itu sebagai waktu yang sangat khusus. Jangan diganggu oleh acara-acara lain. Dalam keadaan bagaimanapun, hendaknya kamu segera meninggalkan acara itu untuk sholat. dan yakini bahwa kamu dalam kondisi sedang berbincang dengan Allah. Yakini itu. Allah sedang mendengar engkau, mendengar doamu. Yakini bahwa Allah sudah melihat engkau. Ya, termasuk juga untuk membuat orang bersemangat dalam beribadah ialah jauhkan diri dari kemaksiatan dan dari makanan yang haram makanan atau minuman yang haram maka banyak-banyaklah kita istighfar minta ampun kepada Allah dan banyak-banyaklah kita taubat kepada Allah untuk supaya lebih kuat semangat kita beribadah Kau penanya, apakah wajib bagi kita untuk mendatangi masjid ketika mendengar azan? Ya, bagi pria wajib untuk sholat di masjid sholat lima waktu di masjid ketika mendengar adzan ya Kota penanya, apa perbedaan antara jin, iblis, dan sultan? Bahwa jin itu makhluk tersendiri. Dari para jin itu, ada yang durhaka kepada Allah, dan ada pula dari para jin itu yang taat kepada Allah iblis itu nama bagi satu makhluk yang durhaka kepada Allah ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Sedangkan setan itu nama daripada Allah. Semua makhluk dari kalangan jin dan manusia yang durhaka kepada Allah Setan itu ada dari kalangan jin, ada pula dari kalangan manusia. Begitu. Kedua penanya masih adakah ahlul bait sampai sekarang? Ya tentunya ahlul bait masih ada sampai sekarang. Yaitu segenap anak turunan Rasulullah SAW atau segenap Bani Hashim itu ahlul bait ya sampai sekarang adalah Kata penanda bagaimana hukum menjual rambut putih atau uban hukumnya haram Rasulullah melarang demikian Apakah dalil yang menunjukkan keutamaan bagi orang yang memiliki rambut putih atau uban itu? Ada hadis yang menunjukkan keutamaan orang yang memiliki rambut putih atau uban itu yang diistilahkan oleh Nabi uban itu nur cahaya pada orang mukmin jadi maka tidak boleh dicabut uban itu. Data penanya, bolehkah kita kuliah di tempat orang atau yayasan Nasrani? Ya kalau kuliah di tempat tersebut tidak menyebabkan kamu kemudian rusak agamamu, rusak akhlakmu, boleh saja. Tapi kalau belajar di tempat sekolah-sekolah itu menyebabkan rusak agamamu, atau minimal engkau mengatakan semua agama baik, semua agama sama baiknya. Ini oh, pandangan kufur, pandangan yang demikian ini. Maka kalau akibatnya demikian haram untuk sholat di apa untuk sekolah di tempat yang kayak gitu. Kata penanya, bolehkah kita ziarah kubur memberi bunga pada kuburan, memberi nisan pada kuburan? Berziarah kubur itu sunnah. Adapun memberi bunga pada kuburan itu adalah perkara bid'ah. Jadi tidak perlu memberi bunga apa istilahnya nyekar tidak ada dari tuntunan Nabi dalam ziarah kubur itu terus memberi bunga di kuburan itu memberi nisan pada kuburan boleh tapi dilarang untuk memberi nama padanya dan mengecatnya ya memberi nisan sebagai tanda bahwa di sini ada jenazah dikuburkan. Adapun nisan yang dalam bentuk pakai kijing itu, nah itu sudah dilarang oleh Nabi sehingga kuburannya itu apa akan tinggi begitu yang dituntunkan ialah rata dengan tanah kalaupun harus pakai gundukan tanah tidak boleh lebih dari satu jengkal ya itu tuntunannya ziarah kubur di samping memberi nisan juga membersihkan kuburan itu agar terlihat itu ada kuburan orang itu sebab kalau rumputnya tinggi-tinggi gak kelihatan kuburan nah, nah itu orang akan melangkainya menginjaknya, mendudukinya, artinya duduk di atasnya dan itu dilarang. Jadi kuburan itu dibersihkan. Ya. Agar tahu orang kalau ini kuburan ada isinya. Dan kalau mau ziarah kubur tuntunannya ialah pertama memakai pakaian yang menutup aurat. Itu sunnahnya. Kemudian masuk ke tanah pekuburan itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal mu'minat. Nas'alullah lana walakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun masuk lepas sandal ya sandalnya dilepas kalau masuk tanah pekuburan itu ya kemudian menuju ke kubur yang akan kita ziarahi dan di situ kita berdoa kepada Allah mintakan ampunan dan rahmat bagi si yang dikubur. Nah begitu ziarah kubur itu sunnah, nah, khususnya pria Rasulullah sangat menganjurkan untuk banyak-banyak ziarah kubur untuk mengingatkan mati bahwa kita ini mau mati begitu wallahu a'lamu bissawab ila huna ya ikhwan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh